Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain dengan syarahnya dari Syekh Rabi yaitu Qurratul Ainain. Berkata imam atau dua imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Selanjutnya wa ahlul kabairi fi masyiatillahi azza wa jal dan bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani bin a'azakumullah kalimat yang ringkas ini mengandung makna yang mendasar dan sangat dalam hanya kesalahan dalam memahami kalimat ini terjadi kesesatan-kesesatan. Kesesatan khawarij dan kesesatan murjiah. Mengapa demikian? Karena kalimat beliau-beliau dan seluruh para ulama ahli sunnah yang mengatakan bahwa ahlul kabair, para pendosa yang melakukan dosa-dosa besar, tergantung kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolahu. Mana tergantung kehendak Allah adalah kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya Allah ampuni dia. Artinya tidak bisa dipastikan kalau dia diazab dan tidak bisa dipastikan kalau dia dalam keadaan dimaafkan. Tahtal masyiah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Rabi Hafizahullah dalam syarahnya, yakni al-mu'min idza waqa'a fi ma'asin fahuwa tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala yakni seorang mukmin jika terjatuh dalam sebuah dosa maka dia di bawah kehendak Allah kalau Allah berkehendak untuk mengadabnya maka Allah adab dia kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya maka Allah akan mengampuninya Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengancam dengan ancaman-ancaman azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan sekian ayatnya yang mengancam orang yang bermaksiat. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمُ Kata Allah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, فَإِنَّ lahu nara jahannam. Ini ancaman. Tetapi ahlu sunnah mengiringkan ancaman ini dengan sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya. Afuun ghafur, ghafurur rahim. Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Maka bisa jadi ancamannya dibatalkan karena Allah mengampuninya. Sehingga apakah kita tahu kalau Allah akan mengadabnya? Apakah kita tahu kalau Allah akan memaafkannya? Tidak. Maka kita katakan tahtal masyiah di bawah kehendak Allah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Catat itu. Kalimat terakhirnya liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik, yakni orang yang mati membawa kesyirikan akbar Allah tidak akan memaafkannya. Dan sebagian ulama juga menyatakan termasuk syirik kecil, Allah nggak akan ampuni, Allah akan adab, tapi tidak kekal. Tetapi kalau maduna dalik, maduna dalik maknanya yang selain syirik, Kata Allah, wa yaghfiru. Maduna dhalik. Allah bisa mengampuni yang selain syirik. Liman yasha. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Inilah kalimat tahli sunnah tahtal masyiah. Kalau Allah kehendaki. Yang di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hada bikhilafi ma yakuluhul khawarij. Berarti ini menyelisih apa yang dikatakan oleh kaum khawarij kaum ekstrim, kaum reaksioner, kaum pemarah saya katakan. Yaitu mereka-mereka yang mengatakan siapa yang berbuat dosa dia kekal dalam neraka. Dipastikan kekal dalam neraka, bahkan dipastikan berarti kafir kata mereka. فَإِنَّهُمْ يَجْزِمُونَ بِأَنَّ أَصْحَابَ ma'asi وَلَوْ كَبِيرَةً wahidah mata musarran 'alaiha fahuwa finnar khalidan fiha mukhalladan abada Khawarij berkata dengan tegas yajzimun maknanya tegas berkata bahwa pelaku-pelaku kemaksiatan Walaupun satu dosa besar saja, kalau mati dalam keadaan masih melakukannya belum taubat, maka dia finnari dan fiha. Menurut Khawarij, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa yuwafiqun al-mu'tazilah. Wa al-mu'tazilah. Atau yuwafiquhum al-mu'tazilah. Yang mencocoki Khawarij adalah kaum mu'tazilah. Fi khuludihi finnar. Kaum mu'tazilah pun sama menyatakan para pendosa kekal dalam neraka. Lihat ikhwan azakumullah. Satu prinsip ahlus sunnah diselisihi. Sesat mereka. Menyimpang mereka. Mu'tazilah pengikut wasil ibni Atta. Salah satu murid Hasan al-Basri yang nyeleneh dan menentang gurunya sendiri dan keluar dari kaum muslimin atau keluar dari para ulama memiliki pendapat sendiri. Di antaranya pendapat orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka seperti Khawarij Orang yang berbuat dosa kekal dalam neraka. Bedanya hanya penamaan. Kalau Khawarij menamakan orang tadi yang kekal dalam neraka kafir. Adapun Mu'tazilah menganggap orang yang tadi berbuat dosa kekal dalam neraka bukan kafir tapi bukan mukmin. Ada manzilatun baina manzilatain. Ada satu tempat di antara dua tempat tadi. Bukan kafir, bukan mukmin. Tetapi kekal dalam neraka. Ikhwani bin a'azakumullah. Wa yaquluna innahu fid dunya fi manzilatin bainal manzilatain. Mu'tazila menganggap mereka di dunia bukan mukmin, bukan kafir, memiliki kedudukan di antara dua kedudukan. Ammal khawarij fayaqta'una bi kufri bil kabira. Adapun khawarij tegas mereka menyatakan kafirnya orang yang berbuat dosa besar. ويستحلون دمه damahu mereka menghalalkan darahnya menghalalkan hartanya wa alaihi bil khuludi finnar dan menghukumi mereka kekal dalam neraka maka kita katakan pada mereka kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij kita tanyakan pada mereka, dari mana kalian tahu kalau Allah tidak memaafkan? Dari mana kalian tahu kalau Allah berkehendak menghadap mereka? Biasanya mereka akan menjawab dengan ayat-ayat ancaman. Bukankah Allah sudah berfirman bahwa siapa yang bermaksiat akan masuk neraka jahanam? Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka dia masuk dalam neraka jahanam. Maka kita jawab, itu ancaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa aku Ghafurur Rahim. Aku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku maha pengampun. Aku maha pemaaf, kata Allah. Dan itu bukan satu dua ayat. Sekian puluh ayat. Mungkin sekian ratus ayat. Ditambah lagi dengan ayat yang tadi yang Allah katakan. وَيَغْفِرُ maduna dzalika liman yasha. Allah yang akan mengampuni selain syirik bagi siapa yang dikehendaki ya Mu'tazilah, ya Khawarij, dosa tadi syirik apa bukan? Orang yang minum khamr, orang yang berbuat dosa, orang yang mencuri, orang yang berbuat bolim, orang yang tidak adil. Karena mereka selalu mengatakan tidak adil, kafir, bolim, mereka kafir. Emang orang berbuat bolim kafir? Itu syirik atau bukan? Kalau dijawab syirik maka dia orang yang syad. Nyeleneh berbeda sendiri dengan seluruh para ulama. Biasanya kalau memiliki sedikit ilmu akan berkata, ya memang bukan syirik. Kalau bukan syirik, Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Maka belum tentu kalau Allah kehendaki untuk diadab, Allah adab dia. Kalau Allah berkehendak untuk memaafkan, Allah maafkan dia. Kenapa kalian menjazm, menegaskan kalau mereka kafir, kekal dalam neraka? Na'udzubillahi minad balal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. وَيَتَمَسَّكُونَ بِبَعْضِ الْمُتَشَابِهَاتِ Biasanya mereka berpegang dengan ayat-ayat yang samar-samar maknanya. Sebagaimana yang Allah katakan tentang semua orang-orang yang hatinya menyimpang. Kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ ابتغاء al وابتغاء تأويله Kata Allah, adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Untuk cari fitnah dan cari tawilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal nggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaqulun dan orang-orang yang rasikh ilmunya mereka berkata, Aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena seluruhnya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab dan tidaklah akan mengambil pelajaran dan tidaklah akan ingat kecuali orang-orang yang memiliki lub yang memiliki akal, yang memiliki pemandangan, yang memiliki kecerdasan. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah gambarkan orang-orang yang fi qulubihim zaik. Yang di hatinya ada zaiq, ada penyimpangan. Kalau mereka mencari ayat Al-Quran itu bukan membaca dan mempelajari. Tetapi mencari ayat-ayat yang mirip dengan hawa nafsunya untuk ditarik-tarik. Mencari ayat yang samar-samar, ibtighal fitnah wa ibtighal ta'wili. Untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kaidahnya. Bahwa dalam Al-Quran ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ada yang jelas maknanya, ada yang samar-samar maknanya. Kita lihat secara logika. Apakah yang samar-samar tadi? Tafsirnya bisa bertentangan dengan yang muhkamat? Tidak mungkin, iya kan? Yang muhkamat maknanya jelas. Maka yang samar-samar tadi tidak mungkin akan keluar dari muhkamat. Dari yang jelas maknanya. Maka inilah sebagai ummul kitab. Sebagaimana Allah katakan tentang ayat Al-Quran. Bahwa yang muhkamat hunna ummul kitab itu induk kitab. Maka tafsirkanlah yang samar-samar sesuai dengan yang muhkamat. Tafsirkanlah yang samar-samar maknanya kepada yang jelas maknanya. Jangan mencari yang samar-samar untuk mencocokkan dengan hawa nafsunya. Jangan mencari yang samar-samar untuk mencocokkan dengan kebid'ahannya dan kesesatannya. Ikhwani fiddin muslimin rahimani wa ولا ينظرون إلى الآيات والأحاديث الآخر التي تبين mereka tidak mau melihat ayat-ayat yang lain yang muhkamat mereka tidak mau melihat hadis-hadis yang lain yang muhkamat yang sangat jelas allati tubayyin anna irtikabul kaba'ir ma'al imani billah azza wa jal wa bi rasulihi wa bi kitabihi ila akhirih Martika bil kabair la yakhrujul mar minal Islam. La yakhrujul mar minal Islam. Contoh yang tadi dipakai oleh Khawarij. Memang ayatnya cukup menyeramkan. Saya baca lebih lengkap. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Mengerikan sekali. Berarti berbuat dosa jahanam kekal. Berbuat dosa jahanam kekal. Kayaknya mendukung Khawarij. Ya. Tetapi ketika kita bacakan ayat yang muhkamat, Allah berfirman yang selain syirik tidak akan menjadi kafir dan masih mungkin diampuni. Itu ayat yang tadi. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ kalau Allah katakan Allah bisa mengampuni, berarti ini ancaman. Ancaman itu barakallahu fikum tidak mesti diterapkan. Diterapkan dan tidak diterapkan tergantung yang mengancam. Beda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Allah sudah berkata berkali-kali dalam Al-Quran bahwa Allah la yukhlifullahu wa'dah. Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan melisihi janjinya. Allah enggak akan melisihi apa yang telah dijanjikannya. Itu pasti. Tetapi kalau ancaman tergantung yang mengancam. Kalau orang melanggar janji namanya sulaya janji. Ingkar janji itu sifat jelek tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ancaman tidak jadi, apa namanya itu? Sifat jelek apa sifat baik? Sifat baik memaafkan. Awas wahai anakku, kata seorang bapak pada anaknya, kalau kamu keluar saya akan pukul. Anaknya ternyata keluar. Ya. Abi kan sudah bilang jangan keluar. Ya sudah, kali ini saya maafkan. Boleh apa gak boleh? Sifat baik apa sifat jelek? Sifat baik, itu namanya pemaaf, afu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala afuun ghafur. Maha pemaaf, Allah Maha Pengampun, maka bagi Allah walaupun sudah mengancam dengan ancaman-ancaman neraka, tapi ketika ada orang yang berbuat dosa tadi, tetapi dia melakukan sekian banyak kebaikan, pengabaikan yang Allah tahu, kalau dia ikhlas di dalamnya, maka Allah maafkan yang ini. Sifat apa itu? Sifat baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha pemaaf, Maha pengampun. Oleh karena itulah kaum muslimin selalu menyatakan Rabbik firli, Rabbik firli. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Karena Allah bisa mengampuni dosa-dosa. Kembali kepada kitab. Maka dikatakan Barakallahu fiikum bahwa siapa yang melihat ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang jelas menyerangkan bahwasanya siapa yang melakukan dosa besar bersama keimanan yang ada padanya, berimanan kepada rasulnya, beriman pada kitabnya dan seterusnya, maka dia tidak keluar dari Islam, masih dikatakan muslim. Huwa mu'minun naqisul iman. Bisa dikatakan mukmin tapi kurang iman. Atau bisa dikatakan mukminun bi imanih asin bi kabiratihi. Dia beriman dengan keimanan yang ada padanya tetapi dia pendosa karena berbuat dosa-dosa atau dengan kalimat mukminun naqisul iman. La naqulu annahu mukminun kamilul iman. Memang ahli sunnah tidak menyatakan orang yang berdosa tadi sempurna imannya. Tidak. Tetapi punya inti keimanan. Yaitu keyakinan kepada keesaan Allah. Ke keimanan kepada risalah Rasulullah. Beriman kepada Al-Quran. Beriman pada hari kiamat. Beriman pada hari akhir maka itu semua merupakan keimanan yang menunjukkan keislaman mereka. Taib. Tetapi dosa-dosa tadi menunjukkan kalau imannya lemah. Imannya baif, Atau dikatakan dengan bahasa tadi, naqisul iman, kurang iman. Kita tidak berkata orang tadi sempurna imannya. Tidak. Manu'tihil imanul mutlak. Kita tidak anggap dia memiliki iman yang sempurna atau iman yang mutlak. Wa innama yadkhul fi mutlaqil iman. Tetapi dia memiliki sekedar keimanan. Naam. Dia punya sekedar keimanan. Fanaqulu huwa mu'minun naqsul iman. Maka kita katakan dia beriman yang kurang imannya. Atau kita berkata mu'minun wa naskut. Boleh? Boleh. Walaupun maksud kita adalah iman yang tidak sempurna. Tetapi dia beriman. Dia beriman. Dia beriman. Contohnya ketika dilaporkan ada seorang yang melakukan dosa minum khamr dicambuk oleh Rasulullah Dicambuk. Dan orang-orang yang melihat dia dicambuk marah. Kamu sudah berkali-kali dicambuk. Memang kemudian dilaknat. Kata Nabi jangan cerca dia. Innahu yu'minu billahi wa rasulih. Jangan cerca dia. Dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Padahal berbuat dosa. Ini dalil yang sangat qat'i, yang sangat tegas kalau dosa tadi tidak mengeluarkan dia dari iman, masih tetap Nabi katakan dia beriman pada Allah dan Rasulnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa min adillah ala dzalika hadisus syafa'ah. Dan diantara dalil yang menjadi bukti-bukti bahwa orang yang berdosa masih bisa diampuni adalah hadis syafa'ah. Dan hadis syafa'ah sudah pernah kita baca secara lengkap. Mudah-mudahan masih ingat. Bahwa di sana disebutkan ya minan nari akan keluar dari api neraka seorang yang tidak memiliki iman kecuali satu atau seperti uang dinar. Dan kemudian dikeluarkan setelah itu orang-orang yang tidak memiliki iman kecuali seperti habbati syairin, seperti biji gandum. Kemudian dikeluarkan lagi dengan doa Rasulullah SAW. Orang yang imannya hanya sebiji khardal. Sampai kemudian di akhir hadisnya disebutkan akan dikeluarkan dengan syafaat Nabi orang yang memiliki adna adna adna misqala darrah Lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi daripada biji darah. Sejenis buah yang seperti kersen yang kita kenal bijinya kecil-kecil sekali. Barakallahu fiikum artinya apa? Bisa diampuni dan dimasukkan ke dalam jannah. Awalan yakhrujul musalluna bisababi imanihim wa salatihim wa ibadatihim wa indahum kabairun aw jabat nar fayukhrijuhum Allah bisyafa'ah. Salah satunya yang menjadi dalil bahwa orang yang berbuat dosa bisa diampuni, yang selain syirik tentunya, adalah orang-orang yang masih sholat yakni bisababi imanihim karena punya keimanan, punya salat, punya puasa, tetapi banyak dosa di dalam neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk membakar anggota wudhunya karena masih salat. Wajahnya tidak terbakar, tangannya tidak terbakar, kakinya tidak terbakar. Ikhwan bin Azakumullah Rasulullah SAW sujud kepada Allah dalam syafaat tersebut dan mengatakan ummati ummati ya Allah umatku umatku maka diselamatkan mereka tadi yang anggota wudunya tidak terbakar wa tauhidihim bima indahum min salati wal amal karena mereka punya amal saleh punya salat mereka punya iman yu'addibuhum bidunubihim tetapi Allah berikan pelajaran yu'addibuhum Allah didik mereka dengan azab kemudian diselamatkan ini akibat perbuatanmu dzuqu ma kuntum ta'malun rasakan apa yang kamu kerjakan ini apa yang kamu kerjakan di dunia dari dosa-dosa, inilah akibatnya. ma kuntum ta'malun. Rasakan apa yang kalian kerjakan di dunia yani irtakabuha wal kabair allati waqaw fiha wa yukhrijuhum bi imanihim wa ma indahum al amal sampai kemudian diselamatkan terakhir orang-orang yang masih punya iman dengan la ilaha illallah walaupun belum sempat beramal kebaikan sama sekali. Disebutkan dalam kisah riwayat yang sahih tentang syafaat. Jangan terkejut masa orang nggak punya kebaikan bisa masuk surga. Bisa saja kalau itu adalah di akhir hidupnya. Orang yang berbuat dosa, kafir segala macam tiba-tiba masuk Islam di akhir hidupnya. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dengan yakin dan dia dengan niat ingin beramal soleh tetapi mati setelah itu. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah kata Nabi. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah. ثم يخرج الله تبارك وتعالى بشفاعة الشفعاء من الأنبياء والمؤمنين. Kemudian mereka dikeluarkan dengan syafaat dari para syufa'a. Seorang yang syahid dalam jihad fisabilillah bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Para anbiya bisa memberikan syafaat. Orang-orang beriman bisa memberikan syafaat. Para syuhada bisa memberikan syafaat. Tentunya setelah syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling tinggi. Bisa diselamatkan mereka man fi qalbihi miqdara dinarin min iman. Yaitu bisa diselamatkan dengan syafaat-syafaat tadi orang yang memiliki iman sebiji dinar, ah, se seukuran uang dinar, kepingan uang emas. Juga man fi qalbihi miqdar nisfi dinar. Akan bisa diselamatkan pula orang yang punya iman walaupun seukuran setengah dinar. Man fi qalbihi mithqala dirhamin min iman. Kemudian yang lebih kecil mereka diselamatkan karena punya iman sebiji atau seuang dirham, lebih kecil dari dinar. Mana indahu kala nisfi dirham. Demikian pula diselamatkan yang memiliki setengah dirham atau seukuran setengah uang dirham. Sampai kemudian diselamatkan pula man indahu mithqala dharratin min adna min mithqali dharratin min iman akan diselamatkan pula orang yang memiliki sebiji darah iman atau lebih kecil dari itu atau lebih kecil dari itu. Hada Fadlullahi. Ini fadilah dari Allah. Thumma bifadli tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab, dan kemudian dengan sebab tauhid mereka. Mereka masih punya tauhid. Ikhwan ibn Azzaqullah ada seseorang. Na'udzubillah, ahli maksiat. Padahal datang dari negeri Arab. Dengan pakaian yang mencirikan ciri-ciri keislaman tetapi na'udzubillah bergeliman maksiat di Eropa sana. Sampai ketika pelacurnya berkata, sujud dulu padaku, sujud dulu padaku. Marah dia. Diusir pelacur itu. Aku tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Apa maknanya? Orang yang jelek ini, yang fasik, asi, ternyata masih punya iman. Masih punya tauhid, masih punya la ilaha illallah. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Hada yadullu alaihi hadithu Abi Sa'id Radiyallahu taala anhu wa hadithu Anas Radiyallahu taala anhu fi khurujin nasi minan nar. Ini ditunjukkan dalam hadith Abi Sa'id dan hadith Anas fi khurujin nasi minan nar bi adna adna adna mithqala darratin min iman. Yaitu diselamatkannya orang yang memiliki iman lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari biji darah. Hada yubayyin fadla tauhid. Wahada yaruddu ala al-khawarij wa ala al-mu'tazilah. Mereka datang penduduk Basrah dengan Sabit al-Bunani menuju rumah Anas. Mari kita mendatangi sahabat Rasulullah SAW. Kita ingin bertanya tentang syafaat. Kemudian pengikut tadi berkata kepada Sabit al-Bunani, tolong jangan tanyakan masalah lain sebelum masalah syafaat. Maka ditanyakan. Wahai sahabat Rasulullah, wahai Anas bin Malik, kami datang ingin bertanya tentang syafaat. Maka diceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sampai diselamatkan orang yang memiliki iman sekeping uang dinar, atau sekeping uang dirham, atau separohnya, sampai sebiji darah sampai adna adna min dalik. Setelah itu pulangnya mampir ke tempat Al Hasan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu. Mari kita mampir padanya. Kalau kalau dia punya riwayat yang lebih jelas disampaikan kepadanya. Kami datang dari Anas bin Malik bertanya tentang syafaat. Apa yang dia kisahkan? Apa yang dia riwayatkan? Begini, begini, begini. Sampai situ saja. Iya, sampai situ saja. Saya heran. Padahal 20 tahun yang lalu dia menyampaikan kepadaku masih ada riwayat tambahan setelahnya. Mungkin dia tidak sampaikan pada kalian karena khawatir kalian menggampang-gampangkan agama yang penting tauhid. Mungkin dia khawatir sehingga tidak menyampaikan pada kalian. Kata orang-orang tadi dari Basra, riwayatkan pada kami, riwayatkan pada kami. Tertawa beliau. Kalian memang orang yang terburu-buru Memang manusia itu insan wa ajula. Manusia diciptakan memang terburu-buru. Tidaklah aku berkata begini kecuali karena aku ingin meriwayatkan. Apa itu? Rasulullah SAW berkata setelah itu, Rasulullah sujud kembali. Memuji Allah dengan apa yang sudah diilhamkan kepadanya. Sampai Allah katakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak. Asal tu'ta wasfa' tu syafa' Ya Muhammad angkatlah kepalamu. Mintalah akan aku beri. Berikan syafaat. Aku beri syafaat. Maka Nabi berkata, ummati, ummati. Ini setelah yang adna-adna tadi, setelah diselamatkan. Masih sujud lagi. Maka dikeluarkan orang yang lam ya'mal khairan qab. Orang yang memiliki la ilaha illallah tapi belum pernah beramal apapun. Belum pernah beramal kebaikan. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika qala Demikian pula yang Allah katakan wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma jika dua golongan kaum mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya. Dua golongan kaum mukminin. Allah sifati dengan mukminin padahal berperang. Kalau berperang itu kan saling bunuh, saling menumpahkan darah. Wahai khawarij kalian memakai dalil ayat ini. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman maka tempatnya dalam neraka jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu jahannam. Dilaknat Allah murkai dimasukkan dalam neraka jahannam dan kholidan fiha kekali dalamnya selama-lamanya. Membunuh orang mukmin. Kata Khawarij, berarti orang yang membunuh orang beriman kafir. Lupa dengan ayat ini tadi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau dua golongan orang beriman berperang. Berperang tapi beriman. Bisakah terjadi? Mungkin saja terjadi. Karena perbedaan istihad misalnya. Sebagaimana yang terjadi dalam fitnah sifin. Atau fitnah setelahnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau dua golongan orang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Kalau salah satunya menyelisihi imam yang sah, maka perangilah orang-orang yang bugot tadi hingga kembali kepada Allah. Diperanginya supaya kembali kepada Allah. Fa'in fa'at Fa'aslihu bainahuma. Kalau mereka mau kembali, maka damaikanlah antara keduanya. Masih diharapkan untuk kembali berdamai dan masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk rujuk, untuk bertaubat. Bil adli wa aqsitu dengan keadilan dan iktisad. Allah yuhibbul muqsitin dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara mereka, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat iqtatalu hasala bainahum qitalu safki dima. Iqtatalu maknanya perang saling menumpahkan darah. Masyakala dalika hada min akbar kabair. Ini dosa besar sekali. Membunuh kaum muslimin. Madalika atlaq Allah. Tetapi Allah masih mensifati mereka dengan sifat iman. Minal mu'minin. Innamal mu'minuna ikhwa fa'aslihu baina akhawaikum. Inilah barakallahu fikum kesalahpahaman khawarij di masa pertama dulu kaum muslimin bertikai dalam perang Siffin antara pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu dan pengikut Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata, berarti kalian kafir, kalian juga kafir. Dan yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Dikafirkan semuanya oleh khawarij. Maka mereka bikin kelompok ketiga yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Padahal kalau mereka mau buka sedikit saja ayat yang tidak panjang, surat yang tidak panjang yaitu Al-Hujurat. Dan Allah katakan wa in taifatani minal mu'minin qatatalu. Kalau dua kelompok kaum mukminin berperang, artinya Allah sudah tahu suatu saat nanti akan terjadi peperangan sesama mukmin, akan terjadi peperangan sesama kaum mukminin karena kesalahpahaman yang terjadi. Suruh didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang lebih berat dari ini? Tidak ada dosa yang lebih berat dari pertumpahan darah kecuali kesyirikan-kesyirikan. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.